Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa billahi min sururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina May yahdihillah falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Wa ashadu an illallah Wahdahu la sharika anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 7 Januari 2021 bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah maka Ba'dal Fajr setelah kita menunaikan salat berjamaah Allah mudahkan kepada kita untuk berkumpul di rumahnya ijtama'na fi baitin min buyutillah seperti hadis Muslim yang datang dari Abi Hurairah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa hafat anhumul malaikah maka kita akan mendapatkan empat keutamaan di sini. Di dalam satu hadis saja. Empat keutamaan. Keutamaan yang pertama disebutkan di hadis barang siapa yang berkumpul di masjid rumah Allah yang tujuannya untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu dan mengajari ilmu maka akan diturunkan empat perkara. Wasiat rahmat Allah akan meluaskan rahmatnya kepada yang hadir di sini. Sehingga yang terlilit hutang Allah akan bebaskan. Yang tidak mempunyai uang Allah akan berikan rizki. Yang ingin menikah dimudahkan untuk menikah. Yang ingin mendapatkan ilmu syar'i akan dimudahkan mendapatkan ilmu syar'i yang semakin bertambah ilmunya semakin takut kepada Allah diberkahi ilmunya, ilmu nafi'. Wasyafhum rahmah dan nazalat alaihi sakinah. Yang kedua, Allah menurunkan ketenangan. Sehingga kita hidup di dunia dalam keadaan tentram, tenang, meskipun kantong kosong. Tetapi tenang. Eh, bisa nggak? <laughs> Kantong kosong tapi tenang bisa ya? Alhamdulillah. <laughs> Maka Allah akan menurunkan ketenangan dan ketenangan ini yang banyak tidak bisa diraih oleh para celebration ataupun selebritis yang mana mereka sudah masyhur dan viral nama dan gambar-gambar mereka di media sosial dan di televisi dan uang bermiliar-miliar namun ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan popularitas dan tidak bisa dibeli dengan uang. Maka tadi bilang saudara kita kantong kosong pun bisa tenang ya. Maka mereka yang mempunyai banyak uang tapi Allah tidak memberikan ketenangan karena jauh dari zikrillah. Karena Allah berfirman Allah di zikrillah tatma'innul qulub maka tidaklah hanya dengan zikir kepada Allah hati-hati kita akan menjadi tenang. Maka di sini kita menuntut ilmu dari zikir kepada Allah, menyebutkan ayat Al-Qur'an dan hadis, maka kita tenang. Selesai dari pelajaran kita dalam keadaan tenang, bahagia. Itulah yang banyak dari manusia tidak diberikan ketenangan. Sehingga mereka hidup di dunia dalam keadaan di bawah kendali sistem seperti robot yang diprogram bangun pagi, pulang petang, kalau ada tambahan overtime, overtime, semuanya untuk tujuan dunia, apalagi yang mereka mengambil uang dari bank, mereka berpikir dari mana bulan ini akan membayar 3.500 dan sebagainya. Alhasil kita dalam keadaan ketenangan. Nikmat dari Allah karena duduk menuntut ilmu di masjid lagi bukan di kelas-kelas. Kemudian disebutkan wahabat anhumul malaikat. Malaikat-malaikat akan datang ke majelis kita. Dan seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Allah menciptakan malaikat-malaikat yang khusus untuk menghadiri majelis ilm dan melindungi majelis ilm. Seperti di hadis yang kami sebutkan tadi dari Abi Hurairah di Sahih Al-Bukhari, maka ahadun minhum yajlisuna fi fitur maka mereka duduk di jalan-jalan. Yabhatuna majalis al-ilm, mencari di mana ada majelis ilmu pada saat itu. Maka alhamdulillah didapati di blok B Setiung 1 Darmasraya Sumatera Barat masuk sedikit 300 meter dari jalan raya maka mereka akan mengatakan kepada teman-temannya yang lain, halumu ila wajah ilaikum. halumu, maknanya ayo ta'al, ke sini. Ada majelis ilmu yang kalian cari dan kalian butuhkan. Karena memang diciptakan untuk itu. Maka mereka sekarang berbondong-bondong. Kalau kita bisa melihat mereka tidak kesat mata dan mereka visible, bukan invisible. Mereka sekarang akan saling menaungi kita sampai kepada ananas sama sampai kepada langit dunia mereka semuanya namun kita tidak melihatnya seakan-akan biasa saja namun di sisi Allah ini adalah sangat agung dan disebutkan di hadis yang panjang ini Allah akan bertanya apa yang dilakukan hambaku mereka beribadah lalu bagaimana mereka beribadah dan mereka tidak pernah melihatku seperti itu maka dikatakan oleh malaikat, jika mereka melihatmu ya Rob, mereka akan lebih dalam keadaan beribadah kepadamu. Apa yang mereka kebanyakan ucapkan, mereka bertasbih, berzikir kepadamu. Lalu mereka itu apa yang mereka paling inginkan. Mereka ingin melihatmu di surga ya Rob. Lalu mereka itu apa yang mereka paling takutkan. Mereka takut dari api nerakamu ya Rob. Maka akhirnya Allah mengatakan, Ashidu, persaksikanlah wahai malaikat-malaikat yang hadir di majelis ilmu, ana aghfirullahum jami'an. Aku mengampuni orang-orang yang hadir di majelis ini. Maka Allah mengatakan kepada malaikat yang kita sekarang ada padanya, katakanlah wahai para malaikat, saksikanlah aku mengampuni dosa-dosa mereka kata Allah. Maka lihat bagaimana kenikmatan orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah selain itu kita menuntut ilmu bukan hanya satu kali. Untuk saya pribadi mengajar kalian empat jam ataupun empat kali pertemuan. Ba'dal fajar, ba'dal zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib. Maka berapa kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mendapatkan kenikmatan yang tadi. Nazalat alaihimus sakinah wa wasiatuhumur rahmah wa dakarahumullahu fi man indah ini yang terakhir, Allah menyebut nama-nama kita di langit. Di kalangan para malaikat. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ida ahabba fulanan yunadi Jibril. Faqala ya Jibril ini uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Fa'ahabbahu Jibril faqala Jibril li ya ahli sama Inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Maka yuhibbuhu ahli sama. summa ju'ilal qabul fil ard. Maknanya Allah itu akan menyebutkan nama-nama mereka yang hadir di majelis ini di kalangan malaikat, berarti di atas langit. Dan ini sesuai hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa Allah jika mencintai fulan dia akan berkata kepada Jibril di langit, "Ya Jibril, aku mencintai fulan." karena si fulan hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu dan si fulan menjadi pengajarnya dan si fulan menjadi muridnya, semuanya dalam keadaan kebaikan sesuai hadis di, di hadis Utsman di Sahih Al Bukhari apa khairukum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah maka sebaik-baiknya kalian orang yang menuntut ilmu dan yang mengajari ilmu semuanya sama maka Allah akan menyebutkannya kepada Jibril. Maka Jibril pun diperintah untuk Allah untuk mencintainya. Dan Jibril memandangkan kepada seluruh penghuni langit. Bahwa Allah mencintai pula. maka cintailah dia. Karena Allah mencintainya. Maka kemudian kalau Allah dan malaikat Jibril dan penduduk langit cinta kepada orang ini karena banyak duduk di majelis ilmu, banyak disebutkan oleh Allah di kalangan para malaikat, Lalu apa faidahnya kehidupannya di dunia? Wa kubul kobul fil al. Maka akan dijadikan kubul diterima dia di atas bumi ini. Kalimat ju'ilal kubul sedikit membantah kepada mereka para dai-dai melempem dari roja, sururiun dan sebagainya. Di saat kita keras kepada kelompok ahli bid'ah dan kelompok yang sesat, mereka mengatakan slowly, mahlan-mahlan. Jangan terlalu keras kepada mereka. Karena kalau kamu terlalu keras, dakwahmu akan ditinggal. Dakwahmu akan dijauhi. Dan kamu tidak mempunyai uang masukan karena orang-orang meninggalkan kamu. Yang tadinya menginfakkan hartanya untuk dakwahmu, sekarang meninggalkan karena ikut raja, ikut sururiin, dan sebagainya. Maka ucapan-ucapan seperti ini terbantah dengan hadis ini. Wajulilah kubul fil ar. Maka Allah menjadikan kubul. Jika memang Allah menginginkan mereka menjauh, alhamdulillah mereka tidak menginginkan sunnah, namun Allah akan menjadikan orang-orang yang lain kubul, menerima dari dakwahnya meskipun dakwahnya keras kepada ahlul bidah, keras kepada orang-orang mubtadi'ah, keras kepada orang-orang kafir dan tidak melompong seperti kerupuk yang kena angin. Maka inilah dari keutamaan apa yang ada pada kita dari menuntut ilmu syar'i. Sekarang back to the fikih siang. Tadi pembukaan biar kita lebih semangat. Sekarang ini kita masuk kepada bab keutamaan puasa terutama masuk kepada subbab dari fasal al-fadilah as-saminah keutamaan yang ke-8 wiqayatun minan nar bahwa keutamaan orang yang berpuasa puasa itu akan melindungi orang-orang yang berpuasa ini dari api neraka. Berarti ini puncak prima dari kenikmatan juga. Selain masuk surga yang terlebih dahulu kita sebutkan pendalilannya juga menjauhkan manusia dari api neraka. Maka dijauhkan api neraka dan masuk kepada surga itu adalah goyah tujuan hidup kita. Karena kita diciptakan untuk beribadah. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah untuk apa tujuannya? untuk masuk surga dan diselamatkan dari azab yang perih dan pedih api neraka, maka inilah keutamaan yang juga masuk puncak prima ranking teratas dari keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wiqayatun minan nar. Disebutkan di dalam pasal ini hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa puasa tameng dan pelindung dari api neraka maka hadis yang pertama datang dari Abi Sa'id Al-Khudri di dalam matan disebutkan "Sami Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma fi sabilillah ba'udallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja dengan catatan sabilillah dia tujuannya puasa untuk Allah maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifah. Dan begitu pun hadis yang kedua yang semakna dari Abi Hurairah dikeluarkan ashabus sunnah Man shoma yauman fi sabilillah zahzahullah anin nar sab'ina qarifa ahaduhuma yaqul sab'ina wal akhar yaqul arba'in maka ini hanya sekedar perbedaan lafaz dari rawi yang jelas lafaznya disebutkan di sini yang pertama adalah barang siapa yang puasa satu hari saja Allah akan zahzahahullah maknanya Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Maka hadis yang pertama tadi mutafakun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan Abi Sa'id Al-Khudri sering kita lewati keutamaannya di Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, maka tidak usah kita sebutkan panjang lebar. Yang jelas Abu Sa'id Al-Khudri masmuh. pertama Fatma anak Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. huwa masyhur kunyatih. Dan dari keutamaannya yang paling menonjol annahu min ulama as-sahabah. Dia dari para ulamanya sahabat. Dan dia mendengar hadis yang banyak dari Nabi dan dia masuk kepada rutbah ranking ketujuh minal muktirin fi riwayatil asar dan dia masuk kepada ranking ketujuh qabla ibnu Mas'ud sebelum ibnu Mas'ud dan setelah Jabir maka dia datang setelah Jabir maka Jabir di ranking yang pertama eh, keberapa keenam dan Ibnu Mas'ud ranking yang ke-8. Maka riwayatnya mencapai kepada Allah wa mi'ah wa sab'una hadisan. Masuk kepada jumlah yang banyak di atas seribu. Seribu seratus tujuh puluh hadith. Maka oleh sebab itu banyak dari para sahabat yang meriwayatkan dari dia karena banyak hadisnya seperti Ibnu Abbas, Abu Umamah Al-Bahiri dan Abu Tufail dan Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah dan Mahmud bin Lubaid dan juga dari kibar tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Abu Utsman An-Nahdi dan juga Tariq bin Syihab dan yang lainnya dan dia juga amiran bil ma'ruf wa nahi anil munkar la yakhafu laumata imin tidak takut celaan dari manusia yang penting menegakkan dakwah dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati fa bi lisanihi fa in lam tastati fa bi qalbihi wa dalika ad'aful iman Isma. Maka di dalam hadis ini disebutkan barang siapa seorang melihat kemungkarankum. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka itu yang paling lemah dari keimanan. Dan ini dilakukan kepada amir di zamannya. Ucapan ini yang diriwayatkan dari Nabi diaplikasikan. Maka ini keutamaan para sahabat dulu meriwayatkan hadis dan mengamalkannya terlebih dahulu. Maka disebutkan di riwayat Muslim juga dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mana dulu Amir dia Marwan Ibnul Hakam melaksanakan kebidahan. Di mana di saat salat Id disuruh membuat mimbar dari batu atau dari tanah di lapangan di saat salat Id. Pertama kali mimbar dibuat. Maka kemudian setelah itu Marwan Ibnu Hakam ingin mendahulukan khutbah daripada sholat seperti sholat Jumat. Maka di saat diketahui oleh Abu Said dan memang sudah berniat seperti itu sehingga membuat mimbar di tanah di lapangan, maka di saat dia ingin dia berdiri dan ingin naik kepada mimbar ditarik oleh Abu Said seorang sahabil jalin. Dikatakan sunnah, sunnah dibawa ke arah sholat. Jadi ada tempat sudah siap sholat dengan sutrohnya dan dia ingin mengarah kepada mimbar. Ditarik dan saling tarik menarik. Maka kemudian disebutkan sunnah seperti tadi. Maka dikatakan oleh Marwan Ibn Hakam bahwa apa yang engkau ketahui itu sudah dilupakan manusia ataupun sudah tidak baik lagi. Karena setelah sholat orang akan lari dari khutbah. Ini adalah sunnah meskipun orang sibuk dengan sembelihannya dan keluar tidak apa-apa dan ini bukan wajib mendengar dari khutbah. Maka dikatakan waladhi nafsi biyadih la ta'una bi khairin mimma a'lamu. Maka demi Allah tidaklah yang aku ketahui dari sunnah Nabi ini ini adalah kebaikan. Bukan seperti ucapan kamu bahwa apa yang kau dengar itu itu sudah lewat zamannya. Zaman sekarang sudah tidak bisa dipraktekkan tidak. Maka ini keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri. Kita masuk kepada matan disebutkan di dalam hadis man soma yauman fi sabilillah. Makna fi sabilillah ay fi taatillah. Maka hadis ini adalah takyid yang disebutkan di dalam hadis ini jadi keutamaan niat dengan syarat fisabilillah maknanya niatnya ikhlas untuk Allah. Maka ini ucapan fisabilillah takyid. Kapan puasa itu menjadi penghalang dari api neraka? Di saat tujuannya untuk Allah. Ada ada pun makna sabina khariba maka makna kharib adalah am, makna kharib adalah tahun. Atau di istilah lain musim. Maka seperti nanti akan datang di hadis Amr ibnu Abbasah dan Uqbah ibnu Amir disarah oleh Nabi sendiri makna di bimakna am seperti mi'atu amin disebutkan di riwayat sabuna kharifa di riwayat mi'atu amin maka kharif dijelaskan dengan am maka Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan al-kharif zamanun maklum minas sanat wal murad bihi huna al-am Maknanya al-kharif adalah zaman tertentu. Kalau kita kembali kepada Lubah Arabiah seperti misalnya di Yaman yang maskur, kita dengar dari orang-orang Yaman fi hadal kharif, makna kharif asalnya musim. Misalnya di musim jagung hari ini atau tahun ini, kalau di Indonesia di musim panen nanti, Ini maknanya panen beras, nah, eh, panen beras ataupun panen apa saja yang biasa bergulir dalam satu tahun itu dinamakan korit. Namun dimutlakkan karena tanaman-tanaman itu datang setahun sekali kecuali kalau beras alhamdulillah di Damas Raya sudah mulai dua kali atau tiga kali. Isolok seperti juga. Menandakan Allah memberikan kenikmatan yang besar. Di beberapa desa cuma satu kali karena dia menunggu hujan pengairannya dari hujan. Tapi kita lihat pengairan di Sumatera Barat, sungainya banyak, batang hari, kemudian dimasukkan ke tempat-tempat pengairan. Alhamdulillah. Maka kami dengar banyak panen sampai tiga kali. Sebulan, eh, setahun tiga kali panen. Nikmah minallah. Maka asalnya horif itu panen. Namun karena panen ada yang satu kali, dua kali, tiga kali, maka maknanya di sini adalah am satu tahun. Seperti yang panen satu tahun, meskipun pengairan di mana-mana ada, tetap durian satu tahun sekali. <laughs> Mau disirami tiap tahun pun tetap panennya seperti seperti itu kecuali di dibuat bio durian yang baru ditambah gen bisa dua kali mungkin setahun tiga kali nikmat kita beli langsung bibitnya <laughs> adapun hadis yang pertama setelah selesai makna sabina kharifa dan kisabilillah dan juga an abi sa'id maka kita masuk kepada hadis yang kedua hadis abi hurairah hadis abi hurairah di sini yang lafadznya ada keraguan sabina kharifa disebut juga arba'ina kharifa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi dari jalan Kutaibah hadatsana Ibnu Lahiyah an Abil Aswad an Urwah bin Zubair an Salamah bin Yasar dari Abi Hurairah. Maka sanadnya makhluk dhaif. Limada? Karena Abdullah bin Lahiyah mudallis walam yusarrih bisima. Namun dia diikuti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad diikuti jalan yang lain dari riwayat Dhahab Ibnu Utsman An Bukair Ibnu Abdillah An Sulaiman Ibnu Yasar dari Abi Hurairah. Madarnya kemana? Sulaiman Ibnu Yasar An Abi Hurairah. Maka di sini keadaannya lebih baik dari sanad yang pertama. Karena Dhahab Ibnu Utsman dia saduk Hasanul Hadis. Maka naik derajat dari dhaif kepada hasan. Dan mempunyai mutabaah yang ketiga Diriwatkan An-Nasai dan Imam Ahmad dari jalan Anas ibnu Ayyab An Suhail ibnu Abi Saleh dari bapaknya Abi Saleh as Zakwan dari Abi Hurairah. Maka di sini pun semua rijalnya tipat kecuali Suhail anaknya Abi Saleh yang mana dia seduk hafalannya pas-pasan. Dan telah datang riwayat yang lain dari Zaid ibnu Aslam an Abi Saleh an Abi Hurairah. Mutabaah untuk anaknya Abu Saleh tadi Suhail dengan Zaid ibnu Aslam dan Zaid ibnu Aslam rawi yang fikoh. Maka dari empat jalan ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Maka muallif memasukkan hadis ini dan semakna dengan hadis yang mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih dari siapa sahabatnya? An Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau hadis ini dari siapa? Abu Hurairah namun sanadnya sahih dan maknanya sama. Zahzahahullah anin Dikatakan oleh Ibnu Athir apa makna zahzahullah? Maknanya adalah najah an makanihi wa ba'adahu minhu. Maknanya ba'adahu anin Sehingga kita tahu sekarang makna zahzahullah aninar Allah menjauhkan orang yang berpuasa ini dari api neraka sejauh 70 tahun. Maka inilah dari hadis yang kedua. Cukup atau ditambah? Hmm? Berapa menit sekarang? Isbir nasuh. 26. Mau tambah? Ntar kita masuk PDF biar mereka ikut baca juga. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang ketiga. An Utsmana ibna an Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-siyamu junnah minan nar kajunnati ahadikum minal qital di sini maknanya pun sama asyam junnah apa makna junnah di pelajaran kemarin kalau di pelajaran lalu junnatun minal ma'asi dia tameng dari kemaksiatan di sini lain Asyamu junnatun minan nar. Dia adalah tameng protektor dari api neraka. Ajunnati ahadikum minal kita seperti junah mana junah adalah yang diinginkan di sini tameng seseorang yang berperang membawa tameng di saat berperang maknanya perlindungan maka itulah kuasa itu adalah junatun minan nar dia pelindung dari api neraka maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Saibah yang sanatnya kulluhum min tariq an Sa'id ibni Abi Hind an Mutar an Utsman ibni Abil As an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Mutarif dia adalah Ibnu Abdullah Ibnu Suhair maka hadas sanad sahih kullu rijalihi thiqah. Itu sanad yang pertama. Dan di sana ada sanad yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Muhammad ibn Mutanna akhbarana Abdul Wahab ibni Abdul Madid akhbarana Ambasa ibni Abi Ra'itah anil Hasan an Utsman ibni an Utsman ibni Abil As yang wafatnya sama juga asya mujunna yastajinu bihal abd minan nar maka siam itu adalah tameng yang menjadikan tameng seseorang yang berpuasa itu dari api neraka. Namun sanad ini dhaif karena ambasa. Dan juga Al Hasan Al Basri meriwayatkan dari Utsman ibni Abil As, Al Hasan Al Basri mudallis dan Kafratul Irsal. Maka sanadnya terputus dan ambasa Ibnu Abi Ra'ithah dhaif. Maka cukup dengan sanad yang pertama sehingga penulis mencukupkan dengan sanad yang pertama dengan mengatakan hada hadithun sahih. Adapun sanad yang kedua terputus karena Al Hasan Al Basri tidak mendengar dari Utsman ibnu Abil As. Lalu kita tutup hadis ini dengan biodata Utsman ibnu Abil As. Siapa dia? Dia asal kopi atau taifi dari Taif. Abu Abdullah dari ahlul ibadahnya para sahabat. Dan dia masuk kepada Islam di waktu Thaqif. Istamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Taif. Maka asalnya dari Taif jadi apa ibi? Yang mana dulu dia sempat sakit dan diobati oleh Nabi dengan apa obatnya? Dengan antibiotik, paracetamol, atau dengan vaksin COVID-19? Jawabnya tidak. Diobati oleh Nabi dengan rukyah asyariyah. Makanya ibadahlah rukyah itu perkara yang mudah. Pertama. Dan yang kedua gratis dan yang ketiga, kita lebih berhak. Kita para penghafal Al-Quran dan bacaannya benar dengan tajwid dan juga muahid. Maka syaitan itu takut dengan kita. Maka sayangnya perkara rupiah ini banyak ditinggal. Maka berapa banyak dari manusia yang sakit justru karena perkara ini. Misalnya kena ain. Si fulan Masya Allah bikin bata cepat sekali. Ada yang ngomong, wah Masya Allah tangannya ringan. Setelah itu dia <laughs> sakit. Asam lambungnya kambuh. Nongkrong di rumah sepekan. Sampai berobat. Ternyata obatnya di dirukyah. Karena kena ain tadi. Orang tidak paham perkara seperti ini. Maka permasalahan Rupiah ini permasalahan yang sangat mudah bagi kita, apalagi kita muahid. Itu setan pada takut dengan orang-orang muahid. Dan berilmu juga, Setan sangat benci dengan orang-orang yang berilmu karena semuanya di atas sunnah, di atas tauhid. Berbeda dengan ahlul ibadah yang tidak punya ilmu. Bisa jadi dia beribadah dalam keadaan bid'ah dan bid'ah dan bid'ah. Setan tertawa kepadanya, ah, terus lakukan sampai sampai kau tidak diterima diejek seperti itu. Adapun di sini dulu Utsman ibnu Abil As dia pernah sakit dan diobati oleh Nabi. Obatnya mudah, dirukyah. Kama ja'a anhu anahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Maka Dulu dia masuk kepada Islam sebagai wafdu sakit Dalam wafat as Datang kepada Nabi, minta masuk Islam, maka dibayar. Maka dia mengadu setelah beberapa saat, Ya Rasulullah, setelah aku masuk Islam, badanku sakit semua. Tidak pernah suatu hari dia dalam keadaan sehat setelah masuk Islam. Maka di sini mau datang ke dokter spesialis mungkin susah dan tidak terjawab sakitnya, maka mengadu kepada Nabi. Fakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iya yadak 'ala ladi ta'allama min jasadik." Nah, ini caranya juga. Cara untuk meruqyah silahkan dipakai. Simpan tangan kamu di tempat yang sakit tadi. Jadi disimpan tangannya di tempat yang sakit. Wakul, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baca bismillah tiga kali. Wa qul sab'a marrat a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru maka dibacakan tujuh kali A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Zanjaweh dan Imam At-Tahawi di Bayan Muskil al-Athar dan juga dikeluarkan oleh Al-Qasim Ibn Salam di kitabnya Al-Amwal dari jalan Husaim haddatsana Mansur Anil Hasan anak Utsman ibn Abil As dan di yang kedua dari jalan Yunus ibn Ubaid Anil Hasan an Utsman ibn Abil As maka sanad ini sanad yang semua rijalnya thiqah dan sanad yang ketiga dikeluarkan oleh ada di yang A'lam Nubala dari jalan Salim Ibnu Nuh Anil Jazari An Abil Ala An Utsman ibnu Abil As. Maka sanad yang ketiga menjelaskan tentang ketidakan-anahan Al Hasan Al Basri diganti Hasan Al Basri dengan Abil Ala. Maka di sini Salim ibnu Nuh rawi yang sabut Maka dari Tiga jalan ini, hadis ini menjadi sahih. Maka dulu Nabi merukyahnya. Sehingga dia menjadi sembuh. Maka ini dari permasalahan Utsman ibnu Abil As. Dan juga dulu di zamannya dia rojul yang la yakhafu laumatala imin. Dia orang yang tidak takut kepada perkara-perkara yang buruk. Maka dia melaksanakan tagirul mungkar maka dia mencegah manusia untuk membuat khomr di zamannya. Maka inilah dari Utsman ibnu Abil As, seorang sahabi dari Taif, maka kabilahnya apa atau nisbahnya apa yang disebutkan dengan rukyah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajah pendalilannya di dalam hadis ini apa bahwa as-saum junnatun kajunnati ahadikum minal kital junnatun minan nar bahwa puasa itu adalah tameng protection bagi pelakunya dari api neraka Cukup di sini. Kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.